Bagaimana dengan perkataan bahwa orang yang sudah mengenal sunnah roja maka selangkah lagi dia akan menjadi salafi atau selangkah lagi jadi hizbi? Mana yang benar kira-kira? Atau dengan kata lain Roja TV merupakan pintu masuk menuju sunnah mau jelaskan. Kenyataannya tidak demikian. Ketika kita terangkan, ya, ketika orang-orang Roja ini atau apa istilahnya, orang yang pertama kenalnya dari roja terus ngaji wah ini sama dengan roja ketika saya sampaikan perkara-perkara yang berkait dengan masalah hizbiyah mesti menolak artinya sudah kena racunnya roja dengan tanpa sadar nah. dan kemudian pecah jadi sebentar kok sebentar kok gabung kayaknya sama oh ternyata beda kali lagi mereka Salam. Apakah kemudian mutahilah itu sudah dikategorikan ahli bid'ah sehingga usah tidak lagi mengisi di talim sana? Sudah sebutkan kehati-hatian saja. Thank Ada seorang yang diketahui sering taklim pada set MM lalu dia pinjam uang kepada kita sebaiknya kasih atau tidak? Allah Allah. Kasih apa enggak kira-kira? Ya sih untuk masalah muamalah seperti itu kaitannya dengan masalah kefikahan saja. Percaya atau tidak percaya.